Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan Naam dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan yang ada dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, penduduk jahiliyah yaitu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman-zaman jahiliyah adalah zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan nam kehancuran, zaman yang penuh dengan Naam, barakallahu fikum jauh daripada syariat, jauh daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, jauh daripada naam barakallahu fikum agama yang benar. Sebagaimana sudah kita lewati tiga permasalahan yang mana permasalahan tersebut sangat besar dan berbahaya sekali. Nah, kita akan masuki permasalahan yang keempat. Tiga permasalahan yang sudah kita lewati barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, secara ringkasnya yang pertama adalah asyirku billah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeru, berdoa, meminta kepada para wali dan orang-orang saleh itu adalah kegiatan atau ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Sehingga kalau seandainya kita jumpai di zaman kita sekarang ini ada orang yang menyeru, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada kuburan, meminta kepada para mayat yang sudah meninggal, barakallahu fikum orang-orang sudah meninggal. Nah, baik minta kekayaan, minta ini dan itu semuanya barakallahu fikum itu merupakan kesyirikan dan ada unsur tasabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Unsur keserupaan dengan orang-orang jahiliyah. Nah, barakallahu fikum man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum baik dalam ucapan, perbuatan, ritual dan semisalnya, maka dia termasuk mereka. Nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah Nah barakallahu fikum atau fid din. Jadi mereka bercerai-berai dalam agama ini, tidak bersatu. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum, kita semuanya bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah bertemu, berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang itu merupakan sunnatullah jalla wa'ala. Yang mana Rasulullah telah bersabda, La tazdami ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku semuanya <coughs> berkumpul di atas kesesatan. Namun ada di antara mereka yang senantiasa tenar senantiasa tegar di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, menegakkan, mengajarkan, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Nah, akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka Naam barakallahu fikum tegar yang mereka nampak, yang mereka menang di atas kebenaran barakallahu fikum nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Eh, tidak membahayakan ahlu sunnah wal jamaah orang-orang yang mencela atau mencaci maki ahlu sunnah wal jamaah dan tidak membahayakan ahlu sunnah wal jamaah orang-orang yang merendahkan ahlu sunnah wal jamaah cacian makian itu merupakan perkara yang wajar perkara yang wajar cacian makian itu merupakan perkara yang wajar dalam artian sahibul hak pemegang kebenaran barakallahu fikum itu dimanapun mereka berada pasti ada ujian Nah, kunjingan makian itu pasti ada, tapi perlu yang namanya kesabaran barakallahu fikum. Al-haqqu mansurun mutahhanun fala ta'jab fahadai sunnatur rahmani. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyatakan dalam kitab beliau An-Nuniyah, "Naam," kata beliau, "al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadai sunnatur rahmani." Yang namanya kebenaran itu senantiasa ditolong dan diuji, maka jangan heran, nam jangan heran karena kedua perkara itu adalah sunnatur rahmani merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba pemegang kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya yang ketiga adalah bahwasannya al-khuruj ala walil amri, termasuk perkara jahiliyah adalah memberontak keluar dari ketaatan kepada para pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Inilah termasuk metode, ritual, atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Tiga perkara yang sangat berbahaya sekali dan ada di zaman kita sekarang ini ada. Yang pertama asyirku billah masih banyak orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal itu adalah ritual-ritual jahiliyah. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah naudzubillah. Yang kedua, atafaruk din, bercerai-berai dalam masalah agama. Mereka berkelompok-kelompok, ta'assub, fanatik dan semisalnya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai, mereka bangga dengan apa yang ada pada si mereka. Adapun pun Sunnah wal Jamaah bukanlah partai, bukan kelompok, namun ahlu Sunnah wal Jamaah nisbah kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mereka berjamaah dalam artian berkumpul, bersatu, bersatu padu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah dimanapun mereka berada Nah, barakallahu fikum kita tidak pandang dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di Malaysia, di Singapura, ataupun di Yaman, ataupun di Arab Saudi misalkan barakallahu fikum, selama di sana masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, mengamalkan Al-Qur'an Sunnah, barakallahu fikum dakwahkan Al-Qur'an Sunnah, nah barakallahu fikum, maka ahlus sunnah wal jamaah na'am ditetapkan untuk mereka. Dalam artian Nah, tidak khusus Sunnah wal jamaah itu hanya di Indonesia misalkan atau di Malaysia atau Singapura tidak. Dimanapun mereka berada, berbeda-beda tetap satu juga. Dalam artian berbeda negara, berbeda kulit, warna kulit berbeda-beda, berbeda negara. Nah, barakallahu fikum berbeda marga, suku dan semisalnya tetap satu juga yaitu ahlus sunnah wal jamaah selama mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah. Naam. Kemudian yang ketiga tadi perkara yang sangat berbahaya juga adalah al-khuruj ala walil amri, memberontak kepada pemerintah, penguasa, pemimpin itu termasuk perbuatan jahiliyah. Naudzubillah. Jangan sampai kita selaku atau kita mengaku bahwasanya kita ahlus sunnah wal jamaah, eh, sunniyun salafiyun kita berontak Eh, kita ikut kudeta, ikut revolusi, ikut juga demonstrasi dan, dan semisalnya barakallahu fikum. Jangan sedikit pun, jangan sekali-kali ikut andil dalam melestarikan demonstrasi. Demonstrasi itu adalah budaya orang-orang kufar. Nauzubillah. Kudeta revolusi itu juga bukan ajaran Islam. Nah, kita bukan teroris, kita bukan ateis, bukan komunis, Nah, bukan Zionis, Salibis, bukan. Kita adalah al sunnah wal jamaah yang berusaha mewujudkan agama Islam ini senantiasa berjalan di atas Al-Quran was sunnah sehingga terwujudkan yang namanya agama Islam. Nah, barakallahu fikum, eh, nah, barakallahu fikum bersumber atau bersandarkan kepada ad-dalil Al-Quran sunnah. Man dalla, man ad dalil, dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, nam sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nam. Sekarang yang keempat barakallahu fikum kita langsung aja yang keempat ini karena perkaranya juga termasuk penting juga dan ini terjadi. Di zaman kita ini terjadi dan banyak sekali yang terjadi. Nah, namun yang mengetahui hanya orang-orang yang berilmu barakallahu fikum sebagaimana kami akan nukilkan nanti. Nah, berikutnya kata beliau sini dalam babnya ini at-taqlidul a'ma wa madaruhu. Nah, jadi taklid yang buta dan bahaya taklid. Taklid itu mengekor, mengekor gitu loh. Kalau kita terjemahkan bebas membabi buta, mengekor na'am barakallahu fikum kepada seorang alim atau mengekor kepada na'am seorang guru, ustadz atau syekh tapi tanpa adanya dalil. Naam syekhnya, ustadznya keliru tetap diikutin saja. Naam sudah menyebutkan, ditanya, menjawab tanpa dalil diikuti. Naam, tagliduna naqabulu qaulil qaili min ghairi min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Naam, sebagaimana sebutkan Eh, sebagian para ulama menyebut seperti itu. Nah, kalau tidak salah itu Al-Imam Al-Imriti ya. Al-Imam Al-Imriti beliau menyebutkan taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Nah, taklid itu menurut kami adalah apa? Qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berucap. Tapi orang yang berucap tersebut apa? Min ghairi dzikri hujjatin lisaili tanpa menyebutkan hujah, tanpa menyebutkan dalil bagi orang yang bertanya. Nah, hati-hati ya. Sudah kita jelaskan berkali-kali man tarakat dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Wa kullu man khalafa sunnah Naam, mahjudun biha wal haqqu fi ittiba'iha. Naam, wad dalalu fi ma khalafaha. Ewa. Eh, sebagaimana sebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau At-Tamhid, naam, Wa kullu man khalafa as-sunnah dan setiap orang yang menyelisih dari as-sunnah fa mahjudun biha, sungguh dia telah terhujai dengannya. Wal haqqu fi dan kebenaran itu mengikuti as-sunnah, wad dan kesesatan itu fi ma khalafa terhadap perkara yang dia menyelisihnya. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, seperti itu. Kemudian juga Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh nah Al-Imam eh, barakallahu fikum Naam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih beliau mengatakan atau menukilkan kalaman Imam Syafi'i Abu Id Muhammad bin Idris Abu Abdullah apa kata Imam Syafi'i laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah perhatikan sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah meninggalkan hadis Rasulullah dikarenakan ucapan yang setelahnya dikarenakan ucapan orang-orang setelahnya karena orang-orang setelahnya itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, tidak terjaga dari kekeliruan. Adapun Al-Qur'an was sunnah barakallahu fikum. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum ucapannya adalah wahyu. Sehingga Al-Qur'an was sunnah kedua-duanya maksuman, kedua-duanya terjaga, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya sedikit pun. Adapun ucapan manusia, nah masih dilihat lagi. Masih dilihat lagi mencatat dalil ataukah tidak? Kita nukirkan lagi kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam da, Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas Abu Abdullah. Nah, barakallahu fikum Imam Darul Hijrah, beliau menyatakan apa? Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau, kitab beliau Jami' Bayanul Ilmi Fadlih. Nah, barakallahu fikum Imam Malik menyatakan innama ana basharun. Hanya saja aku ini manusia biasa, ukhti wa usi. Aku kadang keliru dan kadang benar, kata beliau. Kemudian apa kata beliau? Fanghuru fi ra'yi. Maka nah, perhatikan kepada pendapatku. Eh, beliau nggak langsung menyuruh orang-orang agar taklid kepada beliau tidak. Beliau tidak menyuruh atau menganjurkan manusia agar mengikuti beliau tidak, tapi beliau masih mengatakan apa? Fanghuru fi ra'yi. Maka perhatikanlah pada pendapatku. Nah, kata beliau, fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih kata beliau. Selama pendapatku, selama pemikiranku mencocoki Al-Qur'an wa sunnah maka ambillah kata beliau. Nah, masya Allah, seorang imam, nah tidak mengajak kepada tidak mengajak kepada taklid, tidak mengajak kepada taasof fanatik tidak, tapi beliau menyandarkan kepada dalil. Kata beliau apa? Fakullama wafaqal kita wa sunnah fakhudhu Selama Selama pemikiranku atau ucapanku ya Al-Qur'an dan Sunnah maka ambillah. Kemudian apa kata beliau? Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Dan selama Nah, barakallahu fikum, pendapatku atau pemikiranku tidak mencocoknya Al-Qur'an Sunnah maka tinggalkanlah. Seorang imam ya, dan beliau juga punya kalam yang bagus sekali sering kita dengar. As-sunnah safinatun nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu adalah bahtera perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, sungguh dia telah beruntung dan juga selamat. Dan barang siapa yang menyelisih atau tidak mau naik di atas perahu tersebut, menyelisih as-sunnah dalam artian seperti itu, Nah maka sungguh dia telah tenggelam. Sebagaimana kalam ini dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Zamul Kalam wa Ahlih. Nah barakallahu fikum. Kemudian juga beliau menyatakan juga Imam Malik bin Anas. Apa kata beliau? Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan atau menghendaki keselamatan maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nah, barakallahu fikum. Al-Qur'an dan apa? Dan As-Sunnah. Bukan taklid, bukan taklid yang buta, bukan. Nah, jadi permasalahannya keempat ini nanti barakallahu fikum permasalahan yang sangat berbahaya dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam permasalahan ini at-taqlidul a'ma yaitu mengekor atau taklid yang buta tidak tahu apa-apa ngikutin saja dalam artian ustadznya keliru tetap dibela, syekhnya keliru tetap dibela, ta'assuf fanatik hati-hati barakallahu fikum. Ustadz gak ustadz, syekh gak syekh kalau keliru keliru. Nah, seperti itu jangan dibela barakallahu fikum. Kita membela seorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, bukan semata-mata orangnya barakallahu fikum. Adapun kalau semata-mata orangnya jelas keliru besar. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi kita tidak boleh taklid kepada seorang pun. Nah, tapi kita diperintah untuk ittiba, mencontoh dan mengikuti dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Faman ittaba'a hudaya fala yadil wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula ter, tidak pula sengsara. Naam. Nah, barakallahu fikum itu pembukaan berkaitan masalah permasalahan yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Kita baca sedikit saja di sini. Al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat. Ya, qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahimahullah taala, "Inna dinahum mabniyun ala usul." Bahwasanya agama mereka, agama siapa? Agama orang-orang jahiliyah zaman sebelum enam zaman kenabian, sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewa. Sesungguhnya agama mereka dibangun di atas beberapa perkara A'zamuha at Taklid, Naam, yang paling besar adalah taklid. Jadi agama mereka itu mengekor gitu loh, mengekor taklid naam kepada pembesar-pembesar mereka, mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka, seperti itu. Nah, barakallahu fikum para bapak mereka terdahulu gitu loh. Bukan kembali pada dalil taklid. Kata beliau a'dhamuha taklid, yang paling besarnya adalah taklid, mengekor. Fahuwa al-qaidatul kubra li jamil kuffar yang mana taklid itu merupakan kaidah yang paling besar untuk seluruh orang-orang kufar. Mereka taklid. Nah, mereka menyandarkan pada para bapak mereka. Nah, wa na'am. Ya, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Perhatikan, mereka seperti itu. Kami mendapatkan, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Kata seperti enggak enggak dalil enggak. Ewah ya, itu termasuk taklid, Ada hati ya. Barakallahu fikum. Na'am. Kalau seandainya kita tidak, tidak tahu bagaimana, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian benar-benar tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, benar-benar ahli ilmu itu ketika ditanya barakallahu fikum, dia menyebutkan dalil, hujahnya disebutkan barakallahu fikum, misalkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini sunnah, ini bid'ah dalilnya ini, dalilnya itu. Seperti itu barakallahu fikum bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata bersumber dari hawa nafsu, ambisi hawa nafsu bukan barakallahu fikum. Naam. Kata beliau awalihim wa akhirihim. Perhatikan bahwasanya ini adalah merupakan kaidah yang besar untuk seluruh orang orang kufar ya awalihim wa akhirin orang kufar baik orang kufar yang zaman-zaman pertamanya mereka ataupun yang belakangan mereka dalam artian orang-orang belakangan ya, eh, yang pertama dan yang terakhir dari kalangan orang kufar kaidah mereka apa taklid Nah, karena Allah Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalna min qablika fi qariyatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Wa dan demikianlah atau demikian pula ma arsalna tidaklah kami mengutus min qablika kepada orang yang sebelummu fi qaryatin pada sebuah kampung min nadhir ha, eh, mengutus seorang yang memberikan peringatan illa melainkan qala musrafuha orang-orang kaya penduduk tersebut atau orang-orang nah barakallahu fikum orang bodohnya penduduk penduduk tersebut ya, pembesar-pembesarnya itu orang, orang kaya terpandang gitu nah mengatakan apa inna wajadna abaana perhatikan taklidnya nih sesungguhnya kami menjumpai mendapati bapak-bapak kami ala ummah eh ala ummah apa ummah sih maksudnya nih Nah, bukan umat sini maksudnya adalah sekelompok gerombolan manusia, bukan ya. Umat sini maksudnya ala milah atau agama gitu. Nah, nah barakallahu fikum. Jadi mereka mengatakan sungguhnya kami menjumpai atau mendapati para bapak kami itu di atas agama, di atas pedoman, di atas tauladan gitu loh, di atas panutan. Nah, Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi yang diikuti mereka bukan jejaknya para salaf soleh bukan, tapi yang diikuti mereka adalah para bapak mereka. Paham ya? Karena bapak-bapak mereka berada di atas sebuah agama, eh, agama-agama jahiliyah yang mereka ikuti gitu loh. Nah, barakallahu fikum ala ummah ya al din ala millah. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu Nah, perhatikan dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang jahiliyah, "Ittabi'u ma anzalallah." Ikutilah apa-apa yang Allah telah turunkan. Qalu mereka menjawab dan berkata, "Bal nattabi'u." Bahkan kami akan mengikuti ma wajadna alaihi aba'ana. Bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang kami jumpai, kami dapati dari bapak-bapak kami. Taklid lagi. Bukan berdalil tapi malah menyandarkan pada para bapaknya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adab sa'ir. Naam. Bukankah mereka tidak tahu atau bukankah syaitan itu justru menyeru mereka menyeret mereka kepada adab yang pedih? Nah, pada kalau fikum. Jadi seperti itu. Ewa na'am. Syaitan senantiasa berusaha merusak Bani Adam. Ya, dengan cara-cara yang mungkin apa? Naam, dengan langkah-langkah yang dibikin syaitan. Sehingga Allah Ta'ala melarang apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fa'atahum biqaulih kemudian yang nah, telah datang kepada mereka dengan firman-Nya Nah, barakallahu fikum, qul innama a'idzukum biwahidah. Nah, katakanlah, nah, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Innama a'idzukum wahidah sesungguhnya hanya saja kami berikan peringatan, memberikan nasihat kepada kalian dengan satu nasihat. Apa itu antakumulillah agar kalian menegakkan syariat agama itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ambisi, bukan karena akal misalnya bukan. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Masna wa furoda baik kalian berdua-dua, eh, wa furoda atau sendirian, Summa Tafakkaru kemudian hendaknya kalian memikirkan, merenungi, mentadabbur ma sahibikum min jinnah bahwasanya tidak ada pada teman kalian, saudara kalian, siapa maksudnya? Tidak ada pada Nabi Muhammad SAW min jinnah. Naam sifat kegilaan gak ada. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka nuduh gitu. Mereka menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah eh, tukang sihir atau terkadang dijuluki dengan dukun atau terkadang dibilang orang gila dan misalnya Nabi sahibu min jinnah, tidak ada kegilaan pada temanmu ini. Nah, pada teman kalian nggak ada kegilaan, maksudnya tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat kegilaan. Al-ayah wa qauli dan juga firman-Nya ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah Nah, oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan pada kalian dari Rob kalian dan jangan sekali-kali kalian mengikuti yang selain Na'am barakallahu fikum yang turunkan kepada kalian ya, yang selain Allah Subhanahu wa taala aulia. Ya. Jangan sampai menjadikan para wali orang-orang yang dicintai untuk diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang nah atau sedikit sekali kalian itu mau mengingat. Ya, ini termasuk prinsip atau termasuk apa perbuatan orang-orang jahiliyah bahwasanya mereka melakukan atau menempuh perbuatan orang kufar itu taklidul a'ma mengekor atau taklid yang buta. Ada musyarahnya insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah taala cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kita semuanya dan barakallahu fikum semoga ini merupakan pelajaran bagi kita dan untuk kita merenungi kembali bahwasanya ternyata perbuatan-perbuatan ritual-ritual jahiliyah ini ada di lingkungan sekitar kita